これ nggak ada lawan ini bos ini mah kayak ada remote nya ini mah iya apa? capek campur ini. Ini buat patokan, Mbak. Jadi supaya Kalau volumenya kan kurang kan sebenarnya. Udah kayak mesin aja ini udah roboh. dua enam delapan empat tujuh